Alhamdulillah akhirnya kita dapat kembali bertemu yang hampir saya kira kan tadi nggak jadi karena adanya salah komunikasi, miskomunikasi atau misunderstanding kata orang. Eh, hanya di sini sebagaimana yang disebutkan tadi oleh sudah disinggung oleh moderator ini diadakan oleh Lajnah dakwah di Madinah Sahabat Langkat. Kalau menurut saya ini terlalu kecil. Sahabat Langkat, binjinya nggak ada. Diundang saja ya paling orang binji. Ya, tambah lagi binji. Nanti ada plus Kampung Lalang kita bisa rombongan dari Kampung Lalang sehingga kita bisa ramaikan majelis ini begitu. Jadi nggak usah pakai sahabat langkat, tapi tambah Binji, Medan, tambah lagi apa Tanjung Pura dan seterusnya. Ya, disebarkan saja untuk event-event kita yang ada di luar Medan karena di Medan kan untuk pagi ini ada kajian rutin. Nah, demikian. Kalau Kampung Lalang itu kan sudah di luar Medan. Jadi kita juga bisa uh, umumkan untuk event-event sana. Demikian sehingga bisa lebih memeriahkan ataupun uh, yang mem me tentunya lebih menyemangatkan para panitia ya untuk mengadakan majlis ini. Para hadirin asyallahu wa iyyakum. Nah, siyogianya memang permintaan panitia kita akan membahas kitab Hilyatul Talabil Ilmi. Yang kitabnya itu memang tidak terlalu tebal, namun juga tidak terlalu tipis. Ya, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Yang saya khawatirkan sebenarnya pertimbangan saya kalau kita kaji eh, kitab ini per bulan sekali, itu saya khawatir dua tahun baru tamat. Ketika tamat antum lupa belakangannya udah lupa awalnya. Nah, jadi yang saya rencanakan saya akan pilih matan-matan yang berupa prinsip-prinsip ilmu-ilmu usul. Mungkin hanya sekedar 15 halaman ya atau 20 halaman sehingga hanya dengan uh, eh, 5 pertemuan atau 4 pertemuan kita selesai baca satu kitab walaupun kecil itu maksud saya jadi jangan kitab Hilyat tabel Ilmi itu agak tebal dia karena saya pernah bahas kitab suluh Selasa sarahnya itu saya ambil tidak dibaca satu persatu itu akhirnya tamat dua tahun setengah dengan kajian sebulan sekali ya akhirnya kajian yang pertama itu lupa dikarenakan terlalu lama kajiannya demikian itu menurut pengalaman saya atau mungkin pengalaman chef kita ini lain lagi kan gitu. Nah, demikian para azza wa iyyakum. Jadi uh, untuk kali ini kita ambil tema yang tematik saja, artinya untuk kajian ini saja dan setelah saya pikir-pikir yang untuk bagus untuk antum terutama yang membahas tentang prinsip dalam uh, akidah salafiyah saya ada buku tulisan lima orang masyayikh dan sangat singkat dan dulu pernah juga disampaikan kepada kita para duat di daurah yaitu usul akidah salafiyah usul akidah salafiyah prinsip-prinsip akidah salafiyah yang ditulis oleh e, lima orang murid Syahalbani Syahali, Salim, Maksud Salman, Syekh Musa, Syekh al Aisyah yang kemarin datang ke Medan. Demikian para ikhwatuddin azza wa iyyakum. Di mana buku itu akan membahas tentang masalah iman. Ya. Iman di sini ya berkaitan dengan eh, masalah-masalah uh, yang berkembang di masyarakat. Kemudian masalah takfir. Jadi dia bahas memang masalah-masalah kontemporer yang banyak uh, yang banyak penyimpangan-penyimpangan tengah-tengah masyarakat. Masalah takfir, bagaimana kaidah-kaidahnya. Kemudian masalah yang dibahas juga masalah sholat. Ya. Kemudian juga akan membahas masalah uh, murjiah dan seterusnya para ekofidin. Ya, itu insya Allah. Kalau uh, yang dari saya, tapi kalau panitianya memaksa ya kita kembali kepada apa namanya <laughs> e, rencananya panitia kita kan ikut aja ada demikian eh, para <clears throat> kafirin azallahu iyyakum eh, untuk kajian kita pada pagi hari ini saya akan bahas satu hadis yang sudah sangat populer hadis yang sangat populer sekali saya kira tidak ada seorang pun di antara kita kecuali telah mendengar hadis tersebut kalau ada yang nggak pernah mendengar itu menurut saya sudah kelewatan lah. Ya. Ada yang nggak pernah mendengar hadis ini itu kelewatan. Berarti ada majelis khusus untuk dia. Kalau memang nggak pernah mendengar hadis ini. Hadis itu ya itu, yaitu hadis irbat bin sariyah. Nah, sudah mulai paham antum ya? Sudah bisa diperkirakan irbat bin sariyah. Di mana hadis ini disebutkan dalam beberapa kitab tentang faedah-faedahnya. Jadi saya rangkum dari beberapa kitab tentang faedah-faedah yang diambil dari hadis Irbad bin Sariyah. Hadisnya yaitu hadis Abi Nujay. Abi Nujay Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala dia berkata, "Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika memberi kami memberi, memberi kami satu peringatan ataupun uh, wejangan. Kalau dalam riwayat yang lain, mau edotan muadzak muadzak yaitu perpisahan. Wajilat min hal kulub hati bergetar. Wadarafat min hal uyun, air mata berlinang. Fakulna ya Rasulullah, Ka'annaha mau'izatun muwaddah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertinya ini uh, nasihat perpisahan. Jadi ketika Irbad bin Sariyah mendengar mau'izatan balighatan, peringatan ataupun uh, wejangan yang sangat mengena, dia membuat kesimpulan, ya Rasulullah sepertinya ini adalah sebuah nasihat yang Sepertinya nasihat perpisahan, itu perasaan mereka. Yang mereka rasakan yang terkesan dari wejangan-wejangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Fa'alsina, berilah kami sebuah wasiat. Qala usikum bi azza wa jalla wa sam'a wa ta'a wa in ta'amara 'alaikum 'abadan. Aku nasihatkan kepada kalian dengan bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaatinya walaupun uh, kalian diperintah ataupun dipimpin oleh seorang hamba. Fa inna may ya'ish ba'di, fa innahu may ya'ish minkum ikhtilafan Sungguhnya barang siapa yang hidup nanti dalam riwayat yang lain pakai kalimat ba'di setelah ku mati nanti, setelah ku wafat nanti, dia akan melihat berbagai macam perselisihan-perselisihan. Fa alaikum bi sunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin Oleh karena itu, hendaklah kalian pegang sunnahku dan pegang sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dan pegang dia dengan gigi geraham wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara bid'ah karena setiap bid'ah itu adalah sesat hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam agama karena itu semua adalah perbuatan bid'ah dan bid'ah itu adalah sesat hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmizi para khafidin azza wa iyyakum hadis ini sudah sangat populer dan saya yakin terjemahannya juga sudah sering antum dengar. Kalau boleh saya tanya siapalah di antara antum yang belum pernah mendengar hadis ini? Kan? Sudah dengar semua alhamdulillah. Ya, tapi bukan karena takut ya. Kalau tunjuk Pak ya nanti. Ah demikian. Yang akan kita bahas hadis ini dan akan kita ambil poin-poin tarbiyah dari hadis ini. Ya. Poin-poin tarbiyah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Yang pertama, nah ini yang antum harus catat. Kalau hadisnya antum bisa cari di mana-mana. Kalau poin-poinnya antum nggak bisa cari. Kecuali kalau antum lebih banyak memiliki buku-buku tentang syarah ini. Faidatul ula, faidah yang pertama, yang bagi lil insan al mawa'id baina fatratin wa ukhra annaha nafi'atun lil qalbi. Hendaklah seorang insan itu dia sering mendengar nasihat-nasihat karena nasihat tersebut bisa menghidupkan hati. Nasihat-nasihat itu bisa menghidupkan hati. Dengan artian mereka yang tidak pernah mendengar nasihat, pastilah hatinya akan mati dalam Al-Quran disebutkan fadzakir, ingatkan fa inna tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Demikian para kafirin azza wa iyyakum. Makanya dalam prinsip Islam terutama dalam bermuamalah kepada dengan ikhwan yang lain, dengan kaum muslimin yang lain, itu prinsip di mana dengan prinsip ini mereka tidak akan merugi semasa dia hidup. Di antaranya watawasau bil hak, watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Inilah salah satu ciri orang yang tidak merugi karena di awal ayat dikatakan wal asok. Demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Innal insana kalimat sesungguhnya insana al insan alif lam u itu bermakna yufidul istighraq yang menunjukkan umum seluruh manusia secara mutlak itu adalah orang yang merugi kemudian illal ladina amanu dan seterusnya di akhir ayat dikatakan watawasobil haq watawasobil sabr kalau tidak ini dilaksanakan, maka orang itu akan memiliki hati yang membatu, bahkan bisa jadi hatinya mati. Para hafidin azallahu wa iyyakum. Ya. Mau'izah, peringatan, nasihat merupakan salah satu cara untuk mengingatkan diri, salah satu cara untuk melembutkan hati. Kalau ada orang yang tidak suka dengan peringatan dan nasihat, itu adalah ciri-ciri orang yang hatinya keras. Kalau dia dinasihatkan, Pak, ini nggak boleh, Pak. Ah, kamu sikit-sikit nggak boleh. Macam kamu saja yang punya surga. Memang kaplingan kamu di surga sana apa sudah? Tanda-tanda orang yang memiliki hati mati. Atau minimal hatinya sudah mengeras. Mengapa? Karena sudah sulit menerima nasihat Orang yang hatinya hidup, walau sekeras apapun seorang memberi dia nasihat, sekasar apapun seorang memberi dia nasihat, tapi dia akan ambil poin yang paling yang baik. Wah, benar apa yang dia katakan. Dia nggak akan lihat orangnya. Misalnya para Efabuddin ada seorang muslim, ya, dia nggak sholat misalnya. Kemudian ada seorang yang nggak sholat juga, pemabuk, kita tahu ada pengganja misalnya, penjudi misalnya. Tapi dia datang ke kita, bang bang, sholat lah bang, maghrib. Masa abang nggak sholat? Masa abang mau seperti saya nggak sholat? Atas <laughs> gimana? Apa katanya? Kalau dia katakan, kamu aja nggak sholat, nyuruh orang nggak sholat. Tanda-tanda mati hatinya. Maksudnya contoh bukan dia. Tanda-tanda hatinya mati. Tapi kalau orang yang hatinya hidup, oh iya, sholatnya kan betul, yang disuruh, yang dinasihatkan betul mengenai dia itu urusan dia. Tinggal kita balik kalau begitu kita sama-sama sholat. Bukan berarti harus di, ditolak. Itu para ekafidin. Oleh karena itu, kalau kita lihat seorang yang sudah jarang ngaji, seorang yang sudah menyendiri, tidak ada teman untuk saling berbagi, tidak ada teman untuk saling menasihati, saya yakin kualitas agamanya akan turun. Coba antum rasakan sendiri. Coba rasakan sendiri. Jangankan antum, seorang ustaz sudah sudah nggak lagi ngajar, sudah mulai berkecimpung dalam dagang, tidak harus ayam, bisa yang lain-lain juga, misalnya, ya itu akan terasa, ya, akan terasa. Apalagi yang mendengar para ekafidin azza wa iyyakum. Waktunya sudah mulai habis untuk bisnis misalnya, yang madunya juga sudah habis untuk bisnis. Lama kelamaan hati akan mati. Itulah dia para ikhwatiddin azza wa Makanya yang bagi insan, seorang manusia itu hendaklah dia mendengar nasihat-nasihat. Kalaupun dia tidak sempat itu ikut menghadiri majelis taklim misalnya, mungkin dikarenakan kerjaan yang serabutan tidak punya jadwal, bukankah dia dia bisa cari cara yang lain misalnya dengan cara pinjam PCD lah, pinjam MP3 lah, banyak cara sekarang untuk menjadikan kita seorang muslim sebagai tolabul ilmi. Tapi tentunya yang idealnya memang kita sediakan waktu untuk menuntut ilmu. Karena itu menunjukkan kesungguhan kita. Itu yang pertama para ekstafidin. Yang kedua, faedah yang kedua. Alal imam wa talibul ilmi wal alim ayyata'ahadun nas bil mawa'id. Kama kana yaf'alu sallallahu alaihi wasallam seorang imam, pemimpin ataupun talabul ilmi dan orang yang alim hendaklah dia rutin memberi nasihat kepada umat manusia sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rutin, ya ta'ahad itu artinya rutin. Tidak setahun sekali pas ada giliran khutbah Id baru dia beri nasihat kalau enggak sibuk. Tidak demikian. Rutin para ikhwatiddin. Ya, Tentunya rutin di sini juga harus kita garis bawahi. Rutin dengan catatan tidak membuat bosan. Rutin dengan tidak membuat membuat bosan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatakhawalu ala sahabat. Beliau memberikan jadwal-jadwal khusus pada para sahabat supaya mereka tidak bosan Misalnya di antara bosan bisa jadi terlalu sering kita buat kajian di stabat setiap malam ada. Setiap malam karena apa? Karena awal dibentuknya LDA ya. Lembaga apa nih? Lajnah Dakwah Al-Madinah kita bentuk sangat semangatnya panitia karena baru kita buat setiap malam ada kajian. <laughs> Misalnya minggu pertama rame, minggu kedua hilang setengah, minggu ketiga tinggal seperempat. Karena apa? Bosan. yang pertama. Yang kedua, majelis taklim terlalu panjang. Dari jam 9. Antum masuk masjidnya eh, sudah ngantuk. <laughs> Mulai jam 9. Habisnya jam 12, lewat jam 12. Sehingga madu sudah main jam aja. Yang punya jam tangan? <laughs> Itu juga membuat bosan. Ya, banyak hal para ekafidin. Ya, jadi adanya rutinitas memberikan nasihat, memberikan pelajaran itu merupakan suatu hal yang memang harus diperhatikan untuk seluruh kaum muslimin tapi tidak membosankan dan inilah ya dan inilah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya sehingga para sahabat itu tidak pernah bosan mendengar nasihat-nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cobalah Rasulullah seorang yang memiliki jawami'ul kalim Jawami'ul kalim itu ucapannya sedikit, maknanya dalam. Kalau Rasulullah ngomong satu-satu, sehingga paham dan bisa langsung dihafal. Itulah ya Rasulullah. Begitupun beliau memperhatikan masalah kebosanan seseorang. Apalagi kita, kita ngomongnya panjang dua jam, disimpulkan cuma satu baris. Begitu. Berapa banyak para ahli ceramah juru dakwah Ceritanya dua jam setengah, kesimpulannya nggak ada kadang-kadang. Kadang-kadang Mad'u um mendengar pulang, apa pak kesimpulannya? Lucu, itu aja. Empat, empat apa? Empat, empat huruf saja. Lucu kali ustadz itu. Uh, hebat, aneh lain kali kita kita undang lagi. Itu saja kesimpulannya. Demikian. Ya, ini miskin jawab, miskin-miskin kali namanya. Artinya orang yang ucapannya tidak memiliki makna. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Ya kita agak sedikit singkat saya juga khawatir antum udah mulai bosan. Tengok udah mulai redup saya tengok. Udah mulai ada yang redup. Masih jam masih mulai 20 menit. Yang ketiga, kan ya? al-mau'izatu yajibu ayyaku an takuna balighatan qawiyatan tuaddi hadafaha. Kemudian nasihat itu hendaklah nasihat yang mengena, yang kuat sehingga mencapai target. Sebenarnya seorang dai memang punya tugas yang berat karena dia harus punya target setiap dia memberikan nasihat-nasihatnya dan harus mengena dengan bahasa-bahasa yang mengena yang bisa apa namanya terkesan. Sebenarnya nggak semua nggak semua orang bisa jadi dai sebenarnya dai yang omongannya bisa terkesan. Tidak semua orang, ya terkesan. Wah, tadi omongan Ustaz terkesan sekali dengan hadis-hadisnya, begitu. kan harusnya begitu. Ini seorang ide dai yang ideal. Namun kalau kita yang sudah cari yang ideal, nggak ada yang mau ceramah nanti, nggak ada yang bisa memberikan nasihat untuk mencapai ideal seperti itu. Namun kita usahakan, ya dan juru dakwah di sini tidak harus berada di atas. Ketika antum bersama dengan yang lain memberikan nasihat juga perhatikan juga bahasa-bahasa memang kalau bisa bahasa yang mengena. Gak banyak ngomong, sedikit ngomong tapi mengena. Itulah idealnya. Ya, itulah yang idealnya. Ini diambil dari hadis tadi wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan dengan wejangan yang mengena. Mengena ini kalian menyentuh, menyentuh hati, tersentuh, terkesan. Sehingga seorang yang mendengarnya ingin merubah, ingin merubah apa yang kekurangan yang ada pada dirinya waktu itu. Walaupun nanti ketika dia keluar dari masjid lupa. Yang begitu para ekafidin manusia. Ini pernyataan seorang sahabat yaitu Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, ketika kami bersama Anda, kami merasa dunia ini nggak ada apa-apanya. Sehingga kalau seandainya kami mati dalam hal seperti itu kami harapkan kami masuk surga. Namun ketika kami sudah pulang ke keluarga, nah, berubah. Begitulah manusia para evafidik. Makanya butuh senantiasa adanya nasihat, adanya watawasobil hak, adanya watawasobi bisabr. Jadi jangan ada di antara kita yang sudah menganggap kalau saya Pak Ustaz nggak penting lagi nasihat sudah cukup nasihat saya buku saya tiga lemari VCD saya ada berapa nah, begitu ketika kita menganggap diri kita sudah cukup dengan nasihat disitulah titik kejatuhan kita ketika kita diajak yuk taklim Allah, ta'lim itu itu juga itu. Kalau masalah rububiyah, uluhiyah itu, ah, itu ajanya. Ya kalau seandainya ada majlis taklim yang bukan Islam yang belum pernah dibawa ke Rasulullah, itu bukan majlis taklim namanya, majlis bidah namanya. kalau yang belum pernah ada, memang itu itu aja. Islam itu itu, itu aja dari dahulu. Kalau ada Islam yang bukan itu, berarti itu bukan Islam. Ada juga yang saya dengar, Allah di tauhid ketauhid, ke tauhid tauhid tauhid Padahal para sahabat 13 tahun membahas tauhid. Dia tauhid ke tauhid, tauhid ke tauhid tapi belum bisa mencapai target sebagaimana yang diinginkan. Itu pun dia sudah bosan dengan belajar tauhid. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Al-mau'izatu yajibu an takuna balighatan qawiyatan tuaddi hadafaha. ولذلك على الإنسان يختار ألفاظها يختار ال... يختار ألفاظها sebuah nasihat hendaklah wajib memilih uh, nasihat itu memang nasihat yang kuat dan mengena dan terkesan, terkesan dalam. Oleh karena itu hendaklah seorang manusia itu membeli lafaz-lafaz yang baik. Kemudian uh, dan mem, apa namanya? meluruskan maksudnya Semoga Allah memberi dia manfaat dari lafaz-lafaz dan ucapan ataupun nasihat yang diberikan. Para yang hafidin ya, di sini ada satu hal yang sangat penting. Ketika kita menasihati orang lain, ketika kita menasihati orang lain, para yang hafidin, terkadang orang itu tidaklah orang orator. Tapi ketika dia menyampaikan pelan terasa mengena. Ya, dia tidak semangat kali, Pak, Bapak, Ibu, Ibu, hendak, bisa tinggi rendah suaranya. Ya. Punya, apa namanya, punya punya retorika yang hebat. Tapi terkadang terkesannya hanya di situ, keluar dari situ tidak ada. Terkesannya hebat sekali orang ini menyampaikan. Tapi ada orang yang biasa saja, Pak, begini, begini, begini, begini. Tapi mengena. Di mana letaknya? Di mana Kuncinya eh, kuncinya para ikhwafiddin keikhlasan. Seorang ketika dia punya ilmu, kemudian dia amalkan, dia ikhlas menyampaikan, walaupun dia nggak orator para ikhwafiddin. Ya, Allah akan memberikan orang lain, memberikan manfaat melalui dirinya kepada orang lain. Saya ada melihat beberapa dai ikhlas seperti ini. ikhlas. Ya tentunya kita sepertinya, dohirnya seperti itu. Tidak hanya hebat-hebat sekali, tapi Mengena. Kalau orang ngomong dia mengena. Tidak pernah dia teriak-teriak tahu saya. Wow, wow, gak pernah. Gak pernah. Tapi mengena. Itu tandanya apa para eksafitin? Tandanya ketulusan niat, ingin kita orang lain itu supaya terlepas dari kejahilannya, ya. Akhirnya Allah yang beri manfaat. Karena memang hidayah tidak dari kita, Ya, hidayah tidak dari kita para ikhwatiddin. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yang man Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau sukai. Allah yang memberi hidayah. Ketika Allah memberi hidayah, tentunya melalui orang-orang yang diridai oleh dirinya, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya syarat dai itu tidak harus orator. Enggak, dai itu kan menyampaikan. Dai itu punya ilmu, diamalkan, sampaikan. Itu syaratnya. Tidak harus pandai, tidak harus jago memberikan apa namanya eh, kajian-kajian uh, tidak seperti itu. Ikhlas. Karena ya memang yang memberi da, da, apa yang memberi hidayah itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Oke lah kita orang yang pandai memberikan ceramah. Wah, kami nggak ngantuk. Hebat Ustaz itu memberikan ceramahnya. Kami nggak ngantuk. Tapi majaunya nggak berubah. Semangat ngaji, semangat. Oh nggak ngantuk, tapi kalau Ustaz ngantuk, kalau ini nggak ngantuk. Tapi kan dari situ saja berubah, tidak. Padahal bukan itu target dakwah. Ya. Antum misalnya ngantuk karena mungkin capek kerja ngantuk, dengar sedikit ngantuk lagi. Tapi berubah. Itu kan berarti punya kesan. Ngaji sebentar tapi berkesan, berubah. Itulah itulah target daripada dakwah. Bukan antum nggak ngantuk. Baru dakwahnya sudah, sudah hebat, bukan. Dan bukan juga antum harus ngantuk. <laughs> Jangan dikira kalau gitu nggak apa-apa ngantuk, Ustaz. Bukan begitu juga maksudnya. Demikian para kafirin azza wa iyyakum. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat. Fihi bayanun li'alaqatil qalbi ma'al jawarih famata ta'assara famata ta'assara al-qalb khashi'a wa khashi'a ta'assaratil uyun wa zarafat wa bakat min khashyatillah Hadis ini juga memberikan penjelasan tentang hubungan antara hati dengan anggota badan. Ketika hati sudah terkesan dan sudah khusyuk maka akan membekas dalam uh, anggota badannya. Di mana bekasnya adalah air mata berlinang. Merasakan takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kau perhatikan ya. Ketika itu sahabat mengatakan tadi di awal hadis wa'adha wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesan memberikan nasihat yang sangat mengena. Za wadiat min Hati tergetar. Hati. Kemudian karena tergetarnya hati, terkesannya hati dengan nasihat yang diberikan Rasulullah, kemudian nampak dari jawarinya, dari perbuatan anggota badannya, yaitu darafat min haloyun menangis keluar air mata karena para Evakirin mengenai khusyuk hati kan kita nggak tahu itu masalah amalan kolbi amalan hati bisa saja orang menangis tapi hatinya tertawa ya bisa saja seorang itu mengantuk tapi hatinya terbangun bisa saja tapi banyaknya kalau sudah mata ngantuk hati tidur juga <laughs> bisa seperti itu ya tapi kalau sudah hati tergetar, itu akan terlihat dalam anggota badan. Seorang yang khusyuk, seorang yang khudu hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala akan terlihat dalam tingkah lakunya sehari-hari para ikhwatiddin. Tapi orang yang terlihat tingkah lakunya baik belum tentu hatinya baik. Bisa saja dia pemain sinetron, kan bagus, Kejilbab dia, pakai cadar kadang-kadang, begitu di satu acara pakai cadar, acara lain bukanya ketiaknya. Demikian para khafid itu bisa bisa saja. Namun yang asal itu adalah hati. Ya. Kalau hatinya bagus, pasti akan tercermin dalam tingkah lakunya. Tapi kalau ada orang yang tingkah lakunya baik, kita bisa mengatakan zohirnya dia ini orang baik. Zohirnya. Dan tidak bisa jadikan rekomendasi. Artinya, uh, saya kan orangnya baik kan Pak berarti saya hati saya baik. dan bisa juga begitu. Bisa saja juga pura-pura. Orang munafik itu kan bagus. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Orang yang berpura-pura masuk Islam, hatinya munafik, kafir. Namun tidak sebaliknya. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kalau sudah hati bagus, itu pasti akan tercermin dalam tingkah laku sehari-hari. Oleh karena itu, para ikhwatiddin azallahu iyyakum, Eh, keyakinan, keimanan itu asalnya memang di hati. Pada asalnya keimanan itu di hati. Itu al-aslu. Namun secara refleksinya iman itu memang al-iqraru bil lisan, eh, at-tasdiqu bil janan, dibenarkan dalam hati, wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan dan al-amalu bil jawarih dan diamalkan dengan anggota badan. Demikian para ikhwatiddin. Sudah berapa faedah? Hah? 6? Kalau di sini? 4. Berarti masih perhatian maksudnya. Sinyal antum masih bagus. Faedah yang kelima, fikhu sahabi al irbab bin Sariyah radhiyallahu anhu haitsu qaddama qawlahu wajilat wajabat minhal qulub ala qawlihi darafat minhal uyun. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana fikihnya. Fikih sahabat Irbad bin Sariyah, pemahaman daripada Irbad bin Sariyah di mana dia mendahulukan kalimat wajilat min hal kulub. atau wajabat min hal kulub. hati tergetar. Kemudian baru menyebutkan wadarafat min hal uyud. Baru kemudian air mata berlinang. Mengapa demikian? Li'annal qalb li'annal qalba huwal asl. Karena pada asalnya itu adalah hati. Jadi di sini Irba bin Sariyah jelas dia mengetahui bahwasanya asalnya adalah hati, makanya didahulukan lafaz hati terkena, kemudian hati bergetar, barulah ada refleksinya kepada jawari, yaitu anggota badan. Itu menunjukkan bagaimana fikihnya seorang sahabat. Kemudian para hafidin azallahu iyyakum. Faedah yang keenam. Khasyatu sahabah radhiyallahu anhum li rabbihim. Bagaimana penjelasan tentang bagaimana takutnya para sahabat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fabitima'ihim al-mawa'id zarafat zarafat uyunuhum wa tujal qulubuhum. Dengan mendengar dengan mendengar nasihat dari Rasulullah tergetar hati mereka dan berlinang air mata mereka para hafidin azallahu iyyakum coba kita perhatikan kalimat hadis wajilat min hal kulub. tergetar hati kulub itu jama, bukan wajilah wajah kulub, kalbu, enggak. Kulub artinya tidak hanya satu sahabat yang memahami seperti itu. Tidak hanya satu orang sahabat yang terkesan. Tidak hanya seorang sahabat yang tergetar hatinya. Tapi kulub. Yang ada di majelis tersebut. Kemudian. Wadarafat min halal uyun. Berlinang air mata. Uyun jamak daripada ainun kalau hanya satu orang, ainan dua mata. Tapi karena ayun, berarti yang di majelis itu menangis. Berarti fikih sahabat itu hampir rata. Rata-rata para sahabat memahami nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan khasyah sahabat. Ketika mendengar nasihat Rasulullah, terkesan hati mereka. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya ya sahabat demikian. Di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Maka minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya tu'man 'alai fitnah." Di antara kalian yang mau mengambil sunnah, ambil sunnah orang yang sudah meninggal karena yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Siapa mereka? Ulaika sahabat nabiikum, ulaika sahabat nabiikum. Mereka adalah sahabat-sahabat nabi kalian. Kanu kanu mereka adalah abarruhum kuluban yang terbaik hatinya itu dia yang terbaik hatinya itu para sahabat jadi hati para sahabat itu seperti apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an wa idza tutla alim ayatuna zadatuna imana kalau dibacakan ayat kami maka bertambah keimanannya Siapa perhatikan dibacakan ayat bertambah keimanannya kita hari-hari yang mendengar ayat imannya begitu juga, jinnya yang keluar. Coba, siapa di antara kita setiap mendengar ayat tambah imannya? Setiap mendengar ayat tambah imannya. Kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Jadi jangan perasaan kalau saya sudah salah api, sudah aman lah surga. Belum tentu. Ya. Kita terus butuh terus introspeksi dan introspeksi tentang hati kita, tentang muamalah kita, tentang ibadah-ibadah kita. Introspeksi harus berdasarkan ilmu. Ilmu tidak akan bisa akan dapati kecuali dengan cara menuntut ilmu. Jadi terus terus diupdate. Orang orang diupdate, ilmu terus diupdate. Keimanan kita terus diupdate sehingga bisa ada peningkatan. Jangan perasaannya imannya sudah dalam padahal dangkal. Perasaannya saja kalau saya, Ustaz iman saya nggak dilakukan lagi lah pokoknya amal lah pokoknya walaupun saya jarang-jarang ngaji tapi ya iman saya mantap ya Allah lah yang tahu Ustaz <laughs> begitu pula <laughs> para hafidin Allah wa iyyakum kita harus banyak introspeksi ya banyak yang mengingatkan begitu para hafidin Allah wa iyyakum sekali lagi ya kanu abarruhum quluban mereka orang-orang yang paling baik hatinya Orang yang paling baik hatinya itu mereka yang hatinya hidup. Pantang mendengar kebaikan langsung mereka terima. Kalau kita pantang mendengar kebaikan, tengok-tengok dulu cocok apa enggak. Kalau kira-kira cocok dengan waktu, jam, usaha, terima. Kalau enggak, sepertinya kurang pas ini. Sepertinya doif hadisnya. <laughs> sepertinya doif hadis pula. <laughs> Dia yang nggak bisa ngamalkan, hadisnya doif mungkin. Makanya saya pernah mengatakan pada sebuah kajian, kita dengan para sahabat itu bedanya sedikit. Kita dengan sahabat itu bedanya sedikit. Yakin nggak antum? Kita dengan sahabat bedanya hanya sedikit. Gimana Pak? Yakin Pak? Yakin Pak? Gak ada yakin? Ya, yakin. Yakin. Yakin. Bilang yakin. Yakin. Enggak. Ya. <laughs> Bingung, Kita dengan sahabat bedanya sedikit. Kalau sahabat sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau sahabat sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kan beda cuma sedikit. Iya kan? Itu dia. Kalau Rasulullah sedikit candanya, kalau kita sedikit-sedikit canda. Rasulullah sedikit tertawanya, kalau kita sedikit-sedikit tertawa. Terang tertawa sendiri. Sedikit aja bedanya. Tapi bedanya, sedikit itu yang membuat beda terlalu banyak. Hah? Sahabat itu pak sedikit tertawanya. Kalau kita, kalau kita sedikit-sedikit tertawa. Nah, sahabat banyak nangisnya. Kalau sahabat sedikit-sedikit menangis, kalau kita sedikit menangis, kan sedikit juga. Ya kan? Sahabat mendengar nasihat menangis, mendengar menangis, sedikit-sedikit menangis. Kalau kita sedikit nangisnya. Bahkan nggak pernah. Mungkin nggak pernah sama sekali. Kecuali kalau pas lagi tumpur baru nangis. Kalau nggak tumpur nggak nangis nangis. Gak tahu lah pak. Saya nggak bilang siapa. Saya itu contoh saja. Contoh alam. Tapi bukan kode alam. Kemudian faedah yang keberapa? yang ketujuh. Yang ketujuh. Al-buka fil fi majalisil wa'zi. Menangis di majlis. ya. Majlis nasihat dan zikir Idza ghalaba 'ala al-insan la yakunu riya'an. Apabila memang tersentuh hatinya, itu bukan satu riya. Kama baka sahabatu ridwanullahi 'alaihim ajma'in fi hadis bab sebagaimana menangisnya para sahabat. Waktu itu mereka menangis mendengar nasihat Rasulullah dan itu bukan ria. Jangan ketika antum disorot masuk TV baru nangis, kalau nggak disorot nggak nangis. Ya, nangis mereka ini bukan dikarenakan acting, tapi memang dikarenakan tersentuh dengan nasihat yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah dia. Tidak mengapa. Kalau teman yang mau nangis sekarang, ya jangan dulu. Untuk apa menangis? Masalahnya ada dulu. Apa yang akan tangiskan? Jangan menangis sendiri tanpa sebab. Itu enggak juga. Itu perlu ya, kalau orang ada nangis tanpa sebab. Nah demikian. Namun intinya, kalau seorang itu menangis itu dibolehkan. Dan itu bukan ria dan bisa jadi ria. Penyebabnya bukan dikarenakan apa pak, memang dia terkena dengan uh, dengan nasihat seorang dai, terkena sampai dia menangis. Tapi terakhir setelah menangis, nampak nggak ya orang saya tadi nangis? Tadi nampak? Nah, saya tadi nangis nampak lah. Begitu, merasa sepertinya cuman saya yang seperti sahabat yang lainnya nggak ada yang nangis. Yang, yang lain nggak ada yang nangis, saya sendiri seperti sahabat. Teringat ya uh, eh, hadis Irbad bin Sariyah menangis karena mendengar nasihat. Sepertinya ya yang ikut sunnah sahabat itu hanya saya. nggak ada yang nangis kecuali saya. Itu lain pula ceritanya. Nah, demikian mereka fidin wa iyyakum. Yang uh, yang kedelapan Kalamun nafi' huwa alladhi yukhalitul qalb fayu'athiru alaihi li sidqi qailihi wa ikhlasihi fi nushhi. Eh, ucapan yang bermanfaat adalah ucapan yang diiringi, yang dikeluarkan dari hati. Tidak hanya sekedar omongan saja. Memang tulus dari hatinya yang paling dalam dia memberi nasihat, dia beri peringatan sehingga dengan keikhlasan ketulusannya itu ucapan-ucapannya itu bisa berpengaruh pada orang yang mendengarkan. Lah dia. Keikhlasan para Ikhwanuddin. Jadi kalau ada orang beri nasihat tapi marah sambil marah. Pak, ini saya ngasih nasihat, Pak. Ini bid'ah, Pak. Bapak gimana sih? Jadi bukan keikhlasan tapi marah. Marah dia melihat orang seperti ini. Bapak sudah tahu. Bid'ah itu dolalah, dolalah binar. Kalau Bapak nggak mau juga saya tahzir, Bapak. Artinya kan ini bukan keikhlasan. Kita butuh orang itu untuk untuk yang tadinya tidak lurus menjadi lurus. Ya. Kita beri peringatan dikarenakan kita itu suka cinta kepada kaum muslimin yang lainnya. Itu dia. Dasar dakwah itu itu, bukan kemarahan ya. Dasar dakwah adalah kecintaan, bukan kemarahan. Kalau ada yang berdakwah atas dasar kemarahan itu bukan dakwah. Amar ma'ruf, nahi mungkar, menyuruh perbuatan ma'ruf, melarang perbuatan mungkar, itu juga berdasarkan kecintaan pada awalnya. Kemudian para ikhwatiddin nasallahu iyyakum. Faedah yang kesembilan fahmus sahabah wa fat wa fatnatihim fahmus sahabah wa fatnatihim wa fatnatuhum Lima qala sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemahaman dan kecerdasan para sahabat terhadap apa yang diucapkan Rasulullah. Walidzalika qalu ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan muadda. Oleh karena itu mereka berkata, mereka ya para ikhwatiddin, bukan satu orang, bukan hanya Erbad bin Sariyah. Oleh karena itu mereka berkata, ya Rasulullah sepertinya ini nasihat yang terakhir. Coba perhatikan. Rasulullah memberikan wejangan, muadda yang sangat mengena dari sekian wejangan Rasulullah disimpulkan oleh para sahabat. Mereka terkesan dan mereka bisa simpulkan. Ya Rasulullah sepertinya ini nasihat perpisahan. Padahal Rasulullah tidak bilang perpisahan. Rasulullah tidak memberi, memberi mukadimah. Para sahabat sekalian, ini adalah nasihat saya yang terakhir. Tidak. Tapi dari wejangan-wejangan Rasulullah tersebut, para sahabat bisa menyimpulkan. <clears throat> dan tidak hanya Irbad bin Sariyah karena kalimat ini mengatakan hadis menyebutkan kalau para sahabat bertanya ka'annaha mau'izatan muwadda. Ya Rasulullah sepertinya ini nasihat yang perpisahan. Itu kesimpulan para sahabat, menunjukkan bagaimana cerdasnya para sahabat. Kalau antum misalnya mendengar dakwah kita hari ini, antum bisa simpulkan, ini ya untuk yang pertama yang terakhir atau bagaimana? Antum bisa simpulkan. Ya. Antum bisa simpulkan. Jangan-jangan ini yang pertama yang terakhir. Atau anda tidak punya perasaan ke sana? ada <laughs> ah, demikian. Itulah para Fafidin. Kecerdasan para sahabat. Menyimpulkan bisa memberi kesan ya dari apa yang dia dengar. Fafahimu min khilal al al-fad annaha wasiyatan muadda. Mereka memahami dari alfaz, dari lafaz-lafaz yang diberikan Rasulullah Sepertinya ini wasiat perpisahan. Wahadal fahmu yahsulu bitarkizi wal intibah. Pemahaman ini muncul karena mereka memperhatikan. Itu dia. Orang yang memperhatikan tidak akan bisa membuat kesimpulan. Para sahabat sekalian, yang lain tidak. Ya Rasulullah ya, Tidak akan bisa membuat kesimpulan. Ini menunjukkan para ikhwatirin bagaimana antusias sahabat dalam mendapatkan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti mereka terkesan dan perhatian sehingga punya kesimpulan. Kalau kita kadang-kadang sudah matanya melotot, nengokin ustadznya, iya betul betul betul, tapi nggak punya kesimpulan. Apalagi sambil ngantuk. Iya betul betul Bagaimana dia bisa menyimpulkan? Ya. Sedang yang memperhatikan saja kadang-kadang nggak punya kesimpulan. Makanya para ekafidin yang ngantuk-ngantuk, jangan perturutkan ngantuknya, wudhu sana. Atau biasanya saya bantu, saya tegur dari sini. Nah, sehingga ngantuknya hilang. Ya, ya karena saya nggak yakin lah kalau antum sengaja datang di majlis majelis ini saya niatnya tidur nanti karena kalau di rumah saya nggak bisa tidur. <laughs> kalau sudah inalhamdulillah saya baru bisa tidur. Jadi cari obat tidur dia di rumah nggak bisa tidur. Ada satu kisah ya. Ini juga diceritakan kepada saya oleh seorang dosen. Di mana si A ini kita katakan saja si A dia tidak bisa tidur. Sudah seminggu nggak bisa tidur. Kemudian dia lapor dengan ustaznya. Ustaz, saya sudah seminggu tidak bisa tidur. Oh iya, kalau gitu nanti jam segini kamu datang di majelis taklim saya. Begitu innal hamdalillah langsung tidur dia. Begitu subhanakallah bangun. Gimana bisa tidur? Iya Ustaz bisa tidur. Alhamdulillah. Ya, seminggu saya nggak tidur. Di sinilah saya baru tidur. Ada yang seperti itu. Ya sebagai terapi juga bagi antum yang nggak bisa tidur pindah tidur. Uh. <laughs> Tapi jangan diperturutkan. Akhirnya begitu inalhamdulillah tidur, begitu subhanallah bangun. Ada yang seperti itu, memang penyakit. Demikian para ekafidin insyaallah iyyakum. Bagaimana para sahabat ya? Intibah wa tarkiz. Intibah tarkiz itu memusatkan perhatian ya, memfokuskan perhatian kepada apa yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ammas sahu wal ghaflatu asna al wa'dhi fatadayyu al fawaid ala sahibiha. Adapun orang yang lalai, lupa, apalagi tidur, ya, maka eh, ketika taklim ataupun nasihat sedang berlangsung, orang ini akan menyia-nyiakan faedah yang disampaikan. Ya jelas, ya, sangat jelas itu. Kalau orang yang memang datangnya datang ke majelis taklim tidur akan menyanyiakan akan menyanyiakan hal-hal yang penting untuk dirinya makanya para hafidin jangan ada yang tidur ya jangan ada yang tidur kemudian para hafidin nasallahu iyyakum faedah yang keberapa Pak Sepuluh. Yang ke sepuluh. Berapa? 10. 11 tadi siapa? siapa tadi bilang 11? Hah? 11. Belum tentu belum tentu salah. 11 Pak. Iya. 11 salah. 11 salah. Semangat. Yang ke-10. iya nggak punya, itu kita punya prinsip. Mungkin dari satu faedah dipecah jadi dua. Itu namanya menunjukkan kefokusan. Itu Malah fokus namanya. Kreatif. Hah? Enggak, artinya mungkin kalau ini bisa dua ini kan begitu. Bagus juga itu. Udah berapa Pak faedahnya? Udah berapa Uh, hanya sepuluh ya sepuluh sepuluh sepuluh sepuluh cuma sepuluh. sepuluh dua puluh deh. Yang ke sepuluh. Yusra'u muslim ayyatluba al-wasiyata min ghairih. Hendaklah seorang muslim meminta nasihat dari orang lain. Demikian mereka berdua. Boleh ya? Kita merasa aduh gimana ya? Coba lagi tolong saya beri nasihat, mungkin antum melihat apa kekurangan saya. Begitulah tawadunya seorang muslim. Bukan ketika diberi nasihat malah marah-marah. Kamu kira aku ini orang apa diberi nasihat? Anak kecil apa? Emang nggak tau agama apa? Tahu nggak? kau lahir aku sudah ngaji. Begitu kadang-kadang juga begitu. Ya, padahal tidak harus seperti itu. Bisa kita minta, tolonglah kasih nasihat. Saya kok rasanya hati saya ini ya terkadang kan kita ada waktu-waktu tertentu kita merasa kok keras hati kita ini. Ya, kok gelisah. Kita minta nasihat pada orang lain. Walaupun terkadang nasihat seperti itu kita sudah tahu. Para kafirin, berapa banyak kita mendengar kajian temanya sama yang dibicarakan sama, karena penyajinya berbeda, akhirnya kesannya rasanya juga beda. Perhatikan. Ya macam saya misalnya, kesempatan ngaji kadang-kadang pas lagi daurah ustaz datang, barulah ngaji. Apa yang disampaikan dari asal banyak sudah tahu, tapi karena orang lain yang menyampaikan, kita punya kesan lain. Ketika orang lain menyampaikan, padahal yang disampaikan itu sudah tahu dari A sampai Itulah dia para hafidin. Jadi jangan perasaan ya. Itu udah tahu saya. Kadang-kadang belum ngaji apa yang dibilang Ustaz dari temanya saya datang ngerti. Dari temanya saya datang ngerti kan. Terus sombong namanya para hafidin iya iyyakum. Setiap kajian pasti punya keistimewaan. Pasti ada hal-hal poin-poin yang kita sebelumnya tidak ketahui. Atau poin-poin yang sebelumnya kita sangat terkesan dengan poin tersebut, seperti itu. Dengan poin tersebut. Itulah dia. Jadi jangan sepelekan majalis taklim. Nah, itu sudah mulai. Dapat yang berapa? Tadi udah tambah. <laughs> Hah? Iya, masih 10, belum tambah satu. Wa yajibu 'alal akhar ayyam tahalahu fi wasiyatihi wa la yakhshahu fiha. Hmm. Hendaklah seorang memberikan orang lain jika dia memang memberi minta nasihat dinasihatkan dan memberikan wasiat ya sehingga hal itu bermanfaat untuk temannya oleh karena itu para fakih di dalam hadis buah hadis sahih Rasulullah menyebutkan hakul muslim alal muslim ada hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu sita ada enam di antaranya faidah tansahu kafansah apabila mereka minta nasihat beri dia nasihat apabila dia memberi nasihat minta nasihat beri dia nasihat Ketika seorang teman, gimana ya pendapat antum tentang ini? Saya ini begini-begini, beri dana nasihat. Jangan antum katakan, aduh saya kalau nasihat-nasihat nggak paham deh. Nggak paham deh saya nasihat-nasihat. Nasihati saja, sebisanya antum. Ya. Kadang-kadang ada juga yang nggak pede ketika dia mintai nasihat nggak pede. Aduh, saya nggak bisa ngomong. Jangan nasihatkan saya lah, begitu. Jangan seperti itu, usahakan saja, beri nasihat. Ya walaupun dengan terbata-bata atau minimal saya nggak pandai nasihat tapi cobalah baca buku saya ini. Tapi cobalah dengar sisi saya ini. Tapi coba dengar ceramah ustadz ini. Itu sudah cukup para ekafidin. Ya, sebagai cara untuk kita memberikan nasihat ada wasilah sarananya. Kemudian yang ke-11 Annal insan ayataharra ahlal ilmi wal fadl wa yatlubu minhum nasiha li'anna nasihatahum wa wasiyatahum afdal min ghairihim. Hendaklah seorang manusia itu berusaha mencari orang-orang yang alim dan orang-orang yang uh, memiliki keilmuan yang dalam, minta dari mereka nasihat. Karena nasihat dari mereka dan wasiat dari mereka tidak sama dengan wasiat dari orang lain. Orang yang selain mereka. Ya namanya juga kita minta nasihat dari seorang syekh, ya Syekh mana begini-begini. Mereka akan memberikan nasihatnya yang sangat hebat, yang sangat mengena. Tapi kalau antum minta nasihat kepada orang-orang yang lain, ya walaupun dibolehkan, namun tentunya hasilnya tidak sama. Ya, hasilnya tidak sama. Terutama ketika antum memerintah nasihat terhadap eh, terhadap problematika pribadi, mungkin apalagi itu berkaitan dengan aib pribadi maka hati-hati minta nasihat. Kalau salah minta nasihat bisa jadi aib antum akan terbeberkan ke orang lain. Saya punya minta nasihat, minta gimana ya kira-kira saya minta solusi lah. Menata antum punya nasihat atau punya eh, apa namanya solusi. Saya ini begini begini. Dia ceritakan nasihatnya, dia ceritakan problem dia. Tapi eh, tapi saya tapi ini rahasia ya, begitu. Oh Kalau orangnya tidak amanah, maka aib itu akan tersebar kepada orang lain. Makanya juga hati-hati dalam hal-hal seperti ini yang yang kaitannya apa namanya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pribadi, problem-problem yang berkaitan dengan pribadi dan aib. Carilah orang yang memang amanah, ya, memang amanah yang mampu menyimpan aib kita. Demikian. Kemudian yang ke-12 a'zamul wasiyah 'alal itlaq al-wasiyatu Allah Wasiat yang paling agung adalah bertakwa kepada Allah. Allah menyebutkan ketika sahabat meminta, "Ausina ya Rasulullah, berilah kami nasihat ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Alaikum bittaqwa." Alaikum bittaqwallah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu sudah mencakup seluruh Islam. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang apa itu takwa. Ubay bin Ka'ab menjawab, "Bagaimana ama salakta tariqin, ama salakta tariqan gak syaukin? Pernahkah kamu menempuh jalan yang banyak durinya?" Pernah kata kata Umar bin Khattab, "Pernah." Mana fa'alta? Apa yang kamu lakukan? Kata Umar bin Khattab, tasyammartu wajtahatu. Ya aku hati hati lah. Namanya juga sudah jelas di situ ada kaca, ada beleng, ada duri. Tak bisa melantak saja itu hati-hati supaya tidak terpijak duri. Begitulah yang aku lakukan. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Pada dikat takwa. Itu yang dikatakan takwa. Nah sekarang para khabidin. Ketika kita berjalan Katakan sajalah kehidupan kita ini sebuah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada duri-durinya. Di mana kita harus hati-hati. Jangan sampai pijak duri. Karena kalau duri dipijak, siapa yang disakiti? Kaki sendiri. Ya. Duri-duri ini ibarat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi ketika kita menjalani kehidupan, hati-hati melangkah, jangan pijak sembarangan. Kalau kita tidak duri, berarti kita melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menyakiti, menyakiti diri kita sendiri. Kenapa? Kita akan disiksa. Makanya orang yang melanggar syariat Allah dikatakan zalimul li orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dia itu disiksa gara-gara ulahnya sendiri bukan karena ulah orang lain. Nah, kemudian untuk mengetahui mana duri, mana kaca, mana apa dari mana tahunya? Artinya untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Butuh ilmu. Rasulullah menyebutkan innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Iya kan? Jadi bagaimana? Menuntut ilmu. Kita harus tahu. Jangan-jangan kita itu orang bodoh. Kemudian tidak mau menuntut ilmu. Tidak tahu mana yang duri, mana yang enggak. Ini duri apa enggak ya? Akhirnya dilantak. Lu sakit, oh sakit ya. Iya orang dia nggak tahu. Bodoh nggak mau belajar. Ya. Dikiranya duri itu dipijak nggak sakit, seperti anak kecil. Dia melihat api. Namanya juga dia anak kecil nggak tahu api itu bisa membakar. Ada lilin, dipegang. Terus panas nangis. Kenapa? Kenapa? Bodoh. Kalau dia sudah tua begitu, apa dikatakan orang? pikun. Ya kan? Tapi kalau ketika masih normal, masih muda misalnya, umur 20, umur 30, ada api dipegang, apa kata orang? Gila. Itu kaitannya dengan apa? Dengan ilmunya tadi para ikhwatiddin. Makanya nggak bisa bertakwa tanpa ilmu. Dari mana kita tahu itu duri mana enggak? Hati-hati. Eh, itu jeglong masuk masuk masuk lubang. Kenapa? Gak tahu itu lubang itu ternyata dalam. Karena apa? Nggak punya ilmu. Dikiranya kalau masuk lubang cuma oleng-oleng gitu saja, rupanya enggak, ambruk. Dikira apa? Karena nggak punya ilmu. Makanya takwa itu butuh ilmu. Oleh karena itu ketika Rasulullah mengatakan alaika Allah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kalimat singkat, padat, tepat, akurat namun pelaksanaannya menyeluruh. Islam yang universal. li'annaha ta'ni fi'la ta'at wa tarkal manhiyat karena yang dimaksud Rasulullah adalah melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan melaksanakan ketaatan ketaatan taat pada siapa pada Allah dan Rasulnya dari mana kita tahu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya untuk ilmu dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW baru kita tahu kita katakan kita taat Jangankan terhadap Allah, terhadap majikan kita, terhadap bos kita kalau punya bos, pada pimpinan perusahaan bagi yang kerja perusahaan. Dikatakan taat kepada pimpinan, mengikuti peraturan setelah membaca peraturan. Tahu dulu peraturan. Datang jam 8. Itulah peraturannya. Oh, berarti saya datang harus jam 8. Yang nggak datang jam 8 berarti tidak Taat kan itu dia. Tahu dulu peraturan. Nah sekarang peraturan datang jam 8. Dia datang jam 4 pagi. Gimana kira-kira? Hah? Apa? Apa komentar orang pada pegawai yang lain pada orang ini? Oh ini jam 3 pagi sudah hadir depan pintu nunggu. Hah? Bukan, nggak punya kerjaan namanya. Nunggu sampai 3 jam. Demikian para ikhwatiddin. Makanya butuh ilmu, ya. Jadi kalau orang yang taat, ya, orang yang taat kalau dia sholat zuhur sudah masuk waktu. Itu dia yang taat. Belum masuk waktu dia sudah sholat zuhur karena hanya rajinnya itu nggak taat. nggak taat namanya. Dan nggak takwa namanya. Sholat subuh dua rakaat begitu. Saking rajinnya sepuluh rakaat itu nggak taat, nggak taat. Karena apa? Menyelisihi peraturan. Makanya orang yang taat adalah orang yang mematuhi peraturan. Kita nggak akan mengetahui peraturan kalau kita tidak menuntut ilmu. Nah dia. Kemudian para kafirin azza wa iyyakum. Yang ke 13. Siapa tadi jawab? Kalau ada hadiah saya kasih hadiah. Ini aja. Kalau orang dalla ala wujubi sam'i wa ta'ati ulatal amril muslimin. Hadis sini juga menunjukkan Subhanallah banyak lagu rupanya. Iya. Maksudnya sekali aja selesai. Sudah kita kencangkan saja lah ya. Nah, menunjukkan wajibnya taat, wajibnya mendengar dan mentaati pemerintah kaum muslimin. Ya, karena disebutkan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdan habasyian Dalam kamu mendengar dan mentaati walaupun pemimpin kalian adalah seorang hamba dari negeri Habasyah. Jadi hamba saja. Kalau seorang pemimpin itu adalah hamba dan dari negeri Habasyah, kalau dia memang pemimpin kita, kita taati, Apalagi yang nggak hamba. Itu maksudnya. Tentunya taat ini sejauh tidak melanggar Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-14 as wa ta'ah liwalil amri muslimin man min uh, eh, min taqwa lillahi subhanahu wa taala, mendengar dan mentaati para pemimpin kaum muslimin termasuk ketakwaan. Termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun menyuruh ati Allah wa rasul wa ulil amri minkum, ya termasuk ketaatan. Kemudian yang kelima belas, dhabitut ta'ah waliul amri maka kana fi hududi taqwa Allah Subhanahu wa taala batasan ketaatan kepada waliul amri ya selama dalam ruang lingkup bertakwa kepada Allah dengan artian tidak ada ketaatan kalau pemimpin pemerintah menyuruh untuk hal-hal yang terlarang yang dilarang oleh Allah kemudian yang ke keberapa Hah? 16 udah mulai fokus sepertinya Al-hadis yu'alij at-tafarruq wa syaqq as-saf wa dhalika bil istima'i taqwallahu ala iman wahid. Hadis ini menunjukkan bagaimana solusi terhindar dari perpecahan ya, yaitu dengan berkumpul dan bertakwa kepada Allah dan taat kepada seorang pemimpin. Kemudian yang ke-17, yu'tabarul hadis min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk tanda-tanda mukjizat Rasulullah. Karena kata Rasulullah, maya isba'di minkum sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup selaku nanti, dia akan lihat banyak perselisihan. Kan nanti belum terjadi nanti kata Rasulullah. Itu menunjukkan mukjizat beliau dan apa yang dikatakan beliau itu pasti terjadi. Ya. Dan bukan berarti beliau tahu ilmu gaib enggak. Ya, Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada. Hanya Allah yang mengetahui ilmu ghaib dan dia tidak memberikan ilmu tersebut kepada siapapun illa man yartada rasul kecuali orang-orang yang dia ridhoi dari kalangan rasul. Artinya Allah memberitahukan eh, beberapa ilmu gaib terhadap para rasulnya. Kalau tidak diberitahu Allah, para rasul tidak mengetahui. Itu dia. Yang tidak diberitahu oleh Allah tidak diketahui. Buktinya ketika Rasulullah ditanya, Ya Muhammad akhbirni anis sa'at. Ya Muhammad beritahukan kepada kapan terjadinya hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'alimin sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Demikian. Kemudian yang ke 18 kullama zadal abadu abdu 'an risalati nubuwati an nabawiyati kullama zada istilahnya, li ghalabatil jahli semakin jauh seseorang hidup dari zaman risalah, zaman kenabian, maka semakin banyak terjadi silafiah, perbedaan. Karena semakin banyaknya kebodohan. Jadi para ekafidin, khilafiyah, apa namanya, perbedaan perpecahan itu berbanding, eh, apa namanya, berbanding berbanding sama dengan kebodohan. Semakin bodoh seseorang, semakin banyak kebodohan itu zaman, maka semakin banyaklah perselisihan. Ya buktinya seharusnya yang nama salafi itu kan salafi itu tidak akan berpecah. Tapi karena juga masih bodoh, akhirnya pecah juga. Itulah dia tanda tandanya. Itu tanda tandanya. Padahal kalau dilihat-lihat dari firqah yang lain, dari apa namanya yang memiliki manhat yang beda, sepertinya ini udah sudah yang mantap ya kan begitu. Begitu makin mantap itu masih pecah juga. Gimana nggak mantap? Itulah dia para ekafidin. Makanya kita terus ada introspeksi. Karena kita bukan malaikat yang tidak pernah salah, tapi salah terus ada pada kita. Kemudian yang ke 19 Zakara fil hadisi ilajan lil fitani wal firaqi wastilafi bainal muslimin. At-takhallus al ilaj fi umur. Hadis menyebutkan solusi selamat dari fitnah dan perpecahan dan perselisihan di kalangan kaum muslimin. Pertama, ya, yang pertama yang perhatikan takwa kepada Allah. Berarti orangnya harus punya ilmu. Orang yang nggak takwa kepada Allah tidak akan bisa terlepas dari fitnah. Pertama punya ilmu. Semakin bodoh seseorang maka semakin mudah terkena fitnah. Baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Ya, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Al-taqwa kepada Allah. Kemudian asam awal ta'ah, mendengar dan mentaati. Kemudian masuk di sunnah. Kalau mendengar dan mentaati itu berkaitan dengan seorang pemimpin, dengan pimpinan ya, pemerintah. Kalau tidak, maka dia tidak akan mungkin bisa terlepas dari perpecahan. Kemudian akan masuk di sunnah, berpegang dengan sunnah. Karena kata Rasulullah, wa alaikum sunnati. Kemudian yang keempat, al hijru minal bidah, menjauhkan kebidahan. Jadi ada empat empat poin yang harus dilaksanakan supaya terhindar dari fitnah. Sekali lagi, takwa kepada Allah, mendengar dan mentaati pemerintah, berpegang dengan sunnah, kemudian menjauhkan bid'ah. Itulah dia. Kemudian para hadirin azza wa iyyakum. Pada yang keberapa? masuk ke 20. Mau masuk ke 20. Ini sepertinya harus saya singkat ini. Waktu kita nggak cukup karena ada 24, ada 26. Saya pilihlah yang terbaik. Para kafirin azallahu iyyakum satu hal mengenai taat kepada pemimpin. Ya. saya perhatikan di sini ada perkataan Ibnu Battal dari ya. Mahlat. Dia katakan sudah sepakat para ulama bahwasanya seorang hamba tidak boleh jadi pemimpin. Seorang hamba tidak boleh menjadi pemimpin. Maksudnya pemimpin uzma. Jadi presidenlah kita katakan. Seorang budak tidak boleh jadi pemimpin. Tapi mengapa? mengapa dalam hadis disebutkan alaikum iya, alaikum Allah wa wa ta'a wa in ta'ammara alaikum 'abdun. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah mendengar dan mentaati walaupun yang memimpin kalian seorang hamba. Padahal para ulama sepakat hamba tidak boleh memimpin. Bagaimana dia bisa memimpin dia masih punya majikan? Kalau dia diangkat jadi pemimpin misalnya, Kata majikan, eh kamu hati-hati jangan nggak boleh buat gitu. Ada pemimpinnya lagi di atas, ada pembisiknya. Majikannya lebih berhak terhadap dia. Tapi mengapa hadis menyebutkan hamba? Nah, di sini ada beberapa taujihat. Saya kira inilah taujihat yang terakhir, ya poin terakhir. Yang lain tidak usah kita baca. Pertama ada beberapa uh, penjelasan Pertama itu annahu qad yudrabul misal bima la yaqa fi wujudi 'ada. Fa itlaqul 'abdi bil habashi li ajli mubalaghah bi amri bit ta'ah. Artinya Rasulullah memberi misal dengan sesuatu yang tidak terjadi. Dengan sesuatu yang tidak terjadi yang menunjukkan bahwasanya sebagai penekanan ya, sebagai penekanan. Jadi Rasulullah memberikan misal, kalian harus ya, kalian harus taat pada pemimpin walaupun dia seorang hamba. Padahal hamba tidak tidak boleh jadi pemimpin. Jadi permisalan ya, permisalan sebagai penekanan. Misalnya kalau dalam bahasa kita sehari-hari potong leher saya kalau saya nggak benar. Itu ungkapan. Ya. Sekarang kalau ada nggak pernah nggak orang kalau ketika nggak benar mau dipotong betul lehernya? Hah? Maksudnya apa itu? Potong leher saya. Oh maksudnya? Ada yang takut potong leher, potong kuping saya gitu. Karena potong leher anarkis sekali begitu. Kejam. Potong kuping saya kalau saya tidak benar. Apa artinya? Masih oh, siap tuh. kan kan kupingmu tak, potong. Kan enggak. Artinya Permisalan yang menunjukkan penekanan. Ya. Langkahi mayat saya kalau kamu ambil ini. Kekasih saya misalnya. Padahal kalau bisa dia langkahi <laughs> begitu mayat mana pula dia mungkin me, apa namanya membela kekasihnya pacarnya sampai dia mati enggak juga udah bapak belur udah bang silakan saja <laughs> begitu itu artinya penekanan demikian yang disebut Rasulullah di mana Rasulullah memberikan permisalan hamba saja kalian harus taat, apalagi nggak hamba, walaupun hamba nggak dibolehkan jadi imam, maksudnya pemimpin. Nah, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul in kana lirrahmani waladun fa ana abidin." Katakan ya Muhammad, seandainya Allah itu punya anak, misalnya akulah orang yang pertama menyembah anaknya. Misalnya, Apakah Allah punya anak? Tidak. Seandainya Allah punya anak, aku yang pertama menyembahnya. Seandainya. Ini permisalan penekanan namanya. Jadi kalian jangan merasa kalian itu lebih taat. Enggak. Saya itu lebih taat. Kami orang-orang muahid lebih taat kepada Allah. Tapi karena Allah itu nggak punya anak, nggak akan mungkin kami katakan Allah itu punya anak. Yang kedua, أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مأمورا من yakuna ma'muran min min wajhi al-imam al-'azam ala bilad Maksudnya di sini seorang hamba habsyah bukan dia imam uzma, bukan imam yang paling paling tinggi enggak, tapi dia gubernur yang dipilih oleh orang atasan. Eh kamu walaupun budak, coba kamu jadi gubernur sana. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ayyakuna utliqa alaihi ismul abdi nadhal ittisafihi bidzalika sabiqan ma'a annahu waqt eh, waqt tawliyah hurrun dia dikatakan hamba dinilai dari waktu dia yang dulu dan sekarang dia sudah merdeka contohnya saja bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa atul yatama amwalahum berikanlah harta-harta mereka berlah, berikanlah harta-harta anak yatim itu kepada mereka. Padahal yang dikatakan yatim itu apa? Apa Pak definisi yatim? Apa definisi yatim? Definisinya? Hah? Iya, yang tidak punya orang tua. Yang mana orang tuanya? Iya, yang meninggal bapaknya kemudian ada ada lagi syaratnya? Ibu enggak, Pak? belum balik. Nah, belum balik. Kalau ada orang orang minta-minta pak anak yatim pak ya, udah jenggot, nyoba, kamu kan yatim. Yatim itu yang belum balik, ya meninggal ayahnya itu dikatakan yatim dan dia belum balik. Ah, untuk anak-anak yatim yang punya warisan dari orang tuanya, warisan ini tidak diberikan kepada dia langsung, harus ada yang memegang. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan hatta ya bulugha asyuddah sampai dia balik atau sampai dia mampu baru diberikan harta mereka itu kepada mereka. Ah di sini dikatakan wa atul yatama amwalahum berikan anak-anak yatim itu harta anak-anak yatim itu harta anak-anak yatim itu kepada mereka. Padahal yang yatim tidak boleh diberi hartanya. Nanti bisa habis mereka buat. Berarti maksudnya apa? Kata-kata yatim ini dinilai dari dia sebelum balik. Setelah balik baru berikan. Nah, ya, berikan kepada mereka. Artinya anak yatim yang sudah balik baru diberikan hartanya. Tapi sebenarnya tidak dikatakan lagi yatim karena yatim itu yang belum balik. Jadi penilaian waktu dulu yang sekarang enggak. Jadi dia dulu hamba, sekarang sudah tidak. Misalnya ada seorang tukang roti. Ya, tukang roti. Sekarang sudah jadi toke ayam. Teman-teman lama nih, eh tukang roti. Gimana? Begitu. Begitu juga yang tukang jahit. Eh tukang jahit ini. Kadang-kadang tukang kambing kambingnya eh, kambing-kambing. Gitu kan. Sekarang dia udah udah peternak lembu nggak kambing lagi. Artinya dia dipanggil tuh melihat dari dia dulu. Sekarang enggak. Nah, Kan ada juga yang mantap ustaz. dia ustaz udah nggak ngajar lagi sekarang. Kita panggil ustaz kan? Ustaz, ustaz, saya nggak ustaz lagi. Dulu kan ustaz. Kemudian yang keempat, annal murad bidzalika minat at lal mukhtar. Nah, maksudnya di sini mengapa hamba ini bisa menjadi pemimpin? Ya, yang ke yang keempat yaitu dikarenakan dia melakukan kudeta. Bukan seorang pemimpin yang sah. Bukan seorang pemimpin yang sah sehingga dia berhasil mencapok dengan kekerasan kepemimpinan tersebut. Yang sah itu nggak boleh kecuali yang merdeka. Tapi karena ada yang hamba ini yang kuat backingnya hebat akhirnya dikudeta, dicapok kekuasaan kekerasan. Jadilah dia seorang pemimpin. Maka kita tetap taat kepadanya. Mungkin Anda pernah dengar, kalian lagi nggak boleh pemilihan umum, tapi ketika terpilih kalian taat. Pernah dengar? Ya. Pemilih nggak boleh, tapi ketika diangkat kalian taat. Gimana sih kalian? Pimplan, pimpun. Inilah dalilnya para ekafidin. Ya. Kalau seorang pemimpin, kalau dia memang sudah menjadi pemimpin, Walau bagaimanapun caranya, apakah dengan cara yang resmi, yang tidak resmi, kudeta dan lain-lainnya, tetap kita harus taati. Inilah dasarnya. Wa in ta'ammaru 'alaikum abdan habasyian, walaupun yang memerintahkan kalian seorang hamba yang hamba sahaya. Kemudian ya itulah ada empat penafsiran ya empat penafsiran Saya kira cukuplah para Fakuddin. Ada enam lagi ya. Saya cukupkan sajalah sebagai mukaddimah. Antum cari-cari sendirilah nanti yang lainnya. ya, cari sendiri aja. Ada. Ya, kita harus CBSA gitu. Punya kompetensi yang bagus. Ya, bagaimana waktu kita nggak cukup? Panitia sudah mengisyaratkan setengah dua belas. Demikian. Inilah sebagai pengisi waktu kita pada siang hari ini. Dan insya Allah akan kita Ya insya Allah. Dan insya Allah kita akan ambil buku yang lain yang saya harapkan empat kali pertemuan selesai. Empat kali pertemuan selesai begitu. Ya sehingga kajian itu tidak terlalu panjang. Ya namanya juga pertemuan hanya sebulan sekali. Demikianlah para kafirin semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk antum sekalian dan kita masih mengharap antum masih bersama saya karena belum selesai tadi.